syarah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Habibullah taala mengenai permasalahan jahiliyah yang ke-11 dan yang ke-12 bahwasanya mereka berhujjah berdalilkan dengan kias yang rusak kemudian mereka mengingkari kias yang sahih. Naam. Kata beliau di sini, "Wa min ajaibi intikasi haula" dan termasuk nah barakallahu fikum perkara-perkara yang mengherankan Nah, keterbalikan mereka, jadi mereka terbalik gitu. Seharusnya kan menerima kias yang sahih, mengingkari kias yang batil atau kias yang fasid, tapi mereka malah sebaliknya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa min ibintika intikasi haula dan termasuk keanehan-keanehan keterbalikan mereka, annahum yastab annahum yastab'iduna risalata fil bashar. Bahwasanya mereka itu menjauhkan Nah, berusaha menjauhkan kerasulan itu ada pada manusia. Wala yastab'iduna an takuna al-ubudiyyatu lil hajar. Dalam keadaan mereka tidak menjauhkan bahwasanya keberhakan untuk diibadahi itu ada pada batu. Kalau manusia malah di Nah, barakallahu fikum kerasulan dalam artian risalah yang ada pada manusia ditiadakan. Tapi kalau batu itu berhak untuk dibadai gitu loh. Mereka tidak menjauhkan. Bahkan apa? Bahkan mereka mengatakan na'am atau sebagian mereka beribadah dengan batu. Fala yastab'iduna an takuna ar-rububiyyah wal ilahiyyah lil ahjar wal asjar. Mereka tidak menjauhkan, tidak berusaha menjauhkan bahwasanya keberhakan rububiyah dan ilahiyah keberhakan untuk dijadikan ilah itu ada pada nah bebatuan atau pohon-pohon. Wa ma'ahada bersamaan dengan ini yastab'iduna wa yastangkiruna antakuna risalatu fil bashar. Bersamaan dengan ini mereka berusaha menjauhkan dan mereka berusaha mengkari bahwasannya kerasulan itu ada pada manusia. Itu diingkari. Jadi nggak ada rasul dari kalangan manusia menurut mereka ya. Nah, wa hadzal qiyasul batil alaih ini adalah kias yang batil yang dibikin oleh mereka sana barakallahu fikum hadzal qiyasul batil wa alaihi sairu a'immatil kafarah. Naam, min qaumin nuhin wa ghairihim. Inilah qiyas yang batil yang seluruh para imam enam kekufuran berada di atasnya dari kalangan kaum Nabi Nuh dan yang selain mereka. Yungkiruna risalah rasul, mereka mengingkari adanya kerasulan atau risalah Naam para rasul diingkari annahum bashar, alasannya karena mereka manusia. Faqaumun Nuhin maka kaum Nuh mereka berkata, "Qalu ma hadza illa basyarun mislukum." Nah, ma hadza tidaklah orang ini melainkan manusia biasa seperti kalian, yuridu an yatafaddala alaikum. Nah, yuridu an yatafaddala alaikum. Nah, ingin apa? Ingin Nah fikum lebih utama atau lebih memberikan keutamaan atas kalian atau dalam arti yang merasa lebih utama atas kalian. Walau sya'allahu dan kalau seandainya Allah taala menghendaki la malaikah niscaya Allah Taala akan menurunkan malaikat. Nama sami'na bihadza fi abainal Awwanin Tidak hal seperti ini kami dengar pada ajaran bapak-bapak kita terdahulu. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Ha, tidaklah dia itu Nabi Nuh alaihissalam melainkan apa seorang lelaki yang dia memiliki penyakit kegilaan atau penyakit gila gitu. Fatarabbasu bihi hatta hin. Maka hendaklah nam mereka menunggu hingga saat ini. Ayo na'am barakallahu fikum kadzalika khairum demikian yang selain mereka. Demikian juga seperti itu keadaannya yang selain mereka. Fa Quraisyun qalu fi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. orang Quraisy, kufar Quraisy mereka berkata terhadap haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulqiya dzikru alaihi min bainina?" Naam. Barakallahu fikum. "Aulqiya dzikru alaihi min bainina?" Fahadi qa'idatun muttaridatun 'inda al-kuffar wa hiya al-qiyasul fasid. Ini adalah kaidah yang telah ditetapkan atau dipastikan nah menurut orang kufar eh, wahia al-qiyasul fasid padahal itu adalah apa? kias yang rusak. Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Naam barakallahu fikum seperti itu keadaannya ya naam. Kemudian berikutnya naam wa min al qiyas. Naam kias syabah. Naam barakallahu fikum. Qiyas asy-syabah. Naam barakallahu fikum. Jadi mereka itu Naam berusaha untuk apa? Untuk bermain dengan kias tapi padahal kiasnya kias fasid, kias yang rusak gitu loh. Nah, barakallahu fikum kalau kiasnya sahih enggak masalah, tapi kalau kias rusak tidak bisa dijadikan hujah. Nah, hujah kita nah barakallahu fikum atau kita bisa berhujah ketika atau manakala kias tersebut kias yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Misalkan ketika seorang berbuat dosa aja mendapatkan apa? berbuat apa? berbuat kesalahan atau berbuat kezaliman mendapatkan dosa, apalagi kalau berbuat nah beribadah maka niscaya dia mendapatkan pahala itu kias seperti itu nah barakallahu fikum dibalik gitu nggak masalah karena benar ya kan nah ya, sebagaimana dia kalau mendatangi nah barakallahu fikum perkara-perkara yang itu merupakan ketaatan mendapatkan apa pahala nah maka sebagaimana pula kalau seandainya dia mendatangi perkara-perkara maksiat atau perkara-perkara yang haram maka dia mendapatkan dosa yang seperti itu nah barakallahu fikum Nah, kias yang sahih itu nggak masalah, tapi jadi permasalahan adalah kias yang fasid, kias yang dilakukan oleh iblis la'natullah alaih. Nah, ketika suruh sujud, iblis mengatakan apa? Anak kau minhu. Aku lebih bagus daripada Adam alaihissalam katanya. Nah, barakallahu fikum. Padahal apa? Padahal anggapan iblis bahwasanya api itu lebih bagus daripada nah, tanah, padahal tanah lebih bagus daripada api. Itulah kias yang fasid, nah kias yang fasid barakallahu fikum seperti itu keadaannya. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah mereka berhujah atau berdalilkan dengan kias yang sahih yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Nah, kemudian perlu diperhatikan barakallahu fikum. <clears throat> Berikutnya yang beliau sebutkan di sini barakallahu fikum, an-nau'tsani jenis yang kedua minal qiyas termasuk dari qiyas. Nah, barakallahu fikum jenis yang kedua, eh, termasuk dari qiyas Naam, apa kata beliau di sini? Qiyas syabah, qiyas asy-syabah, yaitu qiyas yang penyerupaan. Wa huwa an yataraddadu al-far'u baina aslain, yaitu an yataraddada al-far'u itu cabangnya itu. Nah, barakallahu fikum. Naam dipertimbangkan atau dicocokkan antara dua sesuatu yang asal, sesuatu yang sumber gitu ya barakallahu fikum dua asal kemudian apa cabangnya itu dicocokkan fayalhaqu bi aktsarihima syabahan ya kan maka cabangnya tersebut diikutkan ya nah mana di antara dua perkara itu yang menyerupai atau yang lebih banyak apa penyerupaannya nah jadi ada sesuatu dikiaskan dengan dua perkara yang nah dua perkara tersebut apa berbeda misalkan kemudian sesuatu ini ingin ingin kita ikutkan hukumnya bagaimana maka dilihat mana yang lebih cocok atau dominan lebih banyak penyerupaannya itu kesabah namanya nah barakallahu fikum seperti itu apa kata beliau wallahu jalla wa ala la yuqasu bi khalqihi la qiyasu illah wa la qiyasu syabahin sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikiaskan disamakan dibandingkan dengan makhluknya tidak kias yang illah kias yang menunjukkan sebab nah sebabnya tidak pula kias yang menunjukkan apa nah sesuatu yang serupakan yastawi afraduhu yang menyamai apa nah individu atau jenis-jenisnya nah itu enggak ada wa inna istamalu fi haqqihi subhanahu qiyasul aula na'am sahih hanya saja untuk hak Allah subhanahu wa ta'ala itu yang digunakan apa na'am barakallahu fikum yang digunakan adalah, adalah qiyas al-aula qiyas al-aula contohnya apa contohnya na'am barakallahu fikum na'am misalkan sifat mendengar Sifat mendengar aja pada makhluk dianggap sempurna, apalagi gitu maksudnya. Terlebih-lebih lagi kalau bagi Allah Taala lebih sempurna. Paham itu ya? Karena Allah Taala yang menciptakan. Nah, barakallahu fikum itu namanya sekias aula. Manusia aja kalau melihat itu dikatakan sempurna, terlebih lagi kalau manu, kalau Allah Subhanahu wa taala justru lebih sempurna karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pendengaran tersebut barakallahu fikum. Naam seperti itu. Jadi itu namanya namanya adalah kias. Nah, barakallahu fikum kias al-aula kias al aulana na'am barakallahu fikum seperti itu. Dan itu digunakan seringnya untuk hak Allah Subhanahu wa taala ya. Seringnya digunakan untuk hak Allah Subhanahu wa taala na'am. Seperti itu ya. Kias namanya kias apa tadi? Kias al-aula. Kias al-aula. Apa kata beliau sini? Wa an yuqal na'am yaitu seperti eh engkau mengatakan di sini barakallahu fikum mengatakan apa? Nah, seperti engkau mengatakan kullu kamalin sabata lil makhluk, seluruh kesempurnaan yang ada pada makhluk la yastalzimu naqsan, tidak mengharuskan adanya kekurangan. Fal khaliqu aula bih, terlebih-lebih lagi bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih pantas, lebih layak kalau tidak ada kekurangan sama sekali. Paham ya? Sesuatu kesempurnaan yang ada pada makhluk aja itu dianggap apa? Tidak ada kekurangan apalagi kalau yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Justru lebih apa? Lebih sempurna dan tidak ada kekurangan sama sekali. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya yang sudah kami jelaskan tadi contohnya di antaranya. Eh, contohnya adalah misalkan kita katakan Allah taala nah mendengar. Ayawa, eh, makhluk juga mendengar. Namun perlu diperhatikan Nah, sifat mendengar ini sempurna enggak? Sifat mendengar pada makhluk aja dianggap sempurna. Nah, apabila makhluk itu bisa mendengar, terlebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih sempurna lagi karena Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha mendengar dan yang menciptakan pendengaran itu sendiri. Nah, barakallahu fiqum ya wa Seperti itu caranya ya. Itu namanya kias al-aulawi atau kias al-aula. Nah, barakallahu fikum kias al-aula. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi kias al-aula ini yang dipergunakan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam artian hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayo. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan ada kias yang sebelumnya kias fasid ya, yang diucapkan oleh orang kafir Quraisy atau kias fasid yang diucapkan oleh kaum Nuh kepada nabinya itu kias yang apa? Kias yang sangat jauh. Nah, kias yang terbalik gitu istilahnya itu. Mereka kiaskan sesuatu yang tidak tepat. Nah, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, sehingga kias tersebut adalah kias yang batil, terkadang mengucapkan ucapan yang nam jelek. Nah, barakallahu fikum untuk apa? Untuk mencaci maki nabinya. Ya, seperti orang kafir Quraisy mengatakan apa tadi? Awal kiya zikru alaihi min bainina bal huwa kazzabun asyir. Naam, Awal kiya zikru alaihi min bainina bal huwa kazzabun asyir. Naam kata mereka, apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia naam seorang yang sangat pendusta dan sombong. Ya, Nah, barakallahu fikum itu tuduhannya. Nah, tuduhannya karena mereka tidak ingin menerima. Ya, jadi mereka itu seakan-akan mengingkari adanya risalah yang ada pada manusia seperti itu. Nah, Kemudian qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman walillahi al-mathalul a'la dan hanya milik Allah lah al-mathalul a'la al-wasfu al-a'la sifat yang tinggi. Naam. Ya wa barakallahu fikum wa huwal azizul hakim dan adalah zat yang maha perkasa dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat. Walillahi al-mathalul a'la dan hanya milik Allah lah sifat yang sempurna, sifat yang tinggi, yang sempurna. Nah, yang tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Kemudian al asmaul husna fad'uhu biha dan hanya milik Allah lah. Nam dan hanya milik Allah saja. Nam nama-nama yang indah, nama-nama yang nah barakallahu fikum sempurna. Nam. Ya, fad'u biha dan berdoalah nam kalian dengannya. Ya, barakallahu fikum. Nam. Qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadribu lillahi amsal" dan jangan kalian menyerupakan Nah, dengan penyerupaan-penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam keadaan atau sedangkan kalian tidak mengetahui. Wal mas'alatul lati ba'daha wa hiya Nah, permasalahan yang berikutnya permasalahan yang berikutnya yaitu apa? Wa angkarul qiyas sahih sebaliknya. Ya, mereka berhujah dengan kias yang fasid kemudian mengingkari kias yang sahih. Wa angkarul qiyas sahih dan mereka mengingkari kias yang sahih. Wa huwa an yakuna rasulu Nah, kata mereka ini ya, pendapat mereka atau anggapan mereka, ayyakuna rusulu, nah bahwasannya Nah, rasul itu ilal bashar ilal bashari basharum mislahum. Nah, ayyakuna rusulu ilal bashari basharum mislahum. hendaknya para rasul yang diutus kepada manusia itu manusia yang semisal mereka. Wa ayyakuna rusulu ilal malaikati manal ilal Malaikat. Dan hendaknya para rasul yang diutus kepada para malaikat juga dari kalangan para malaikat. Hadza huwal qiyas sahih. Ini kias yang benar. Nah, ini kias yang benar itu loh. Barakallahu fikum. alladhi lam taqtadhihi hikmah. Kias yang benar yang barakallahu fikum hikmah nah mengharuskan untuk mengajarkan demikian. Wal fitrus salimah dan fitrah secara nah yang selamat yang masih murni seperti itu. Nah barakallahu fikum ya wa Karena fitrah yang sahih yang belum tercampur dengan apa? pemikiran sesat seperti itu. Naam. Eh, al-aqlu as-sahih la yukhalifu ad-dalilu atau al-aqlu as-sarih. Nah barakallahu fikum la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang masih nan terang jernih murni itu tidak menyelisih dalil yang sahih. Naam barakallahu fikum. Naam. Ya, wa. Kata beliau di sini anal mursala yakunu min jinsil mursal ilaihim bahwasanya yang diutus itu nam harus dari apa yang nam barakallahu fikum dari kalangan atau sejenis dengan yang diutus pada mereka kalau yang diutus itu adalah manusia nah untuk manusia berarti yang diutus adalah manusia gitu maksudnya itu yang dia sahih ya la min jinsil akhar tidak dari jenis yang lain ini yang sahih walladzi hamalahum ala hatain mas'alatain yang membawa nah barakallahu fikum kepada mereka dua permasalahan ini huwal jahlu bil jami' wal farik bodohnya mereka dengan perkara yang jami yang menyeluruh dalam artian menyeluruh itu Nah barakallahu fikum sama gitu barakallahu fikum nah adalah apa? ya. jadi yang membawa mereka bodoh terhadap perkara yang jamak yang menyeluruh dalam artian yang benar yang sahih wal farik untuk masalah membedakan ini al jami' alladhi yubna 'alaihi qiyas. Jami' itu sesuatu yang asal gitu ya, sumber yang dibangun di atas qiyas. Wal farik alladhi la yasihu ma'al qiyas. Farik itu berarti apa? Farik itu berarti sesuatu yang menyelisih, yang tidak dibenarkan bersamanya kias, kiasan nggak bisa. Nah, misalkan nam samakan dengan dengan apa? Dengan jin dengan nam barakallahu fikum atau nam iblis dengan manusia nggak sama. Barakallahu fikum. mana iblis ditanya dengan, dengan, dengan dari apa? Dari api sedangkan manusia dari dari tanah barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ya, Nabi Adam alaihissalam sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam barakallahu fikum dikiaskan dengan iblis ketika mengkiaskan tepat ana khairu minhu aku lebih bagus daripada dia nah kias mal farik ya namanya ya nah dikiaskan tapi bersama sesuatu yang menyelisih atau bertentangan nah nggak sama nggak cocok gitu ya karena Nabi Adam salam ciptakan dari tanah dan tanah lebih mulia daripada api nah barakallahu fikum intinya khulasahnya barakallahu fikum nah pembahasan masalah kias ini dibahas dalam kitab al-usul Nah, di antara kitab usul yang paling mudah dipelajari untuk pemula adalah Al-Usul min Ilmi Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih al rahimahullah taala. Dan khulasah yang kita ambil dan kita selesaikan pada pembahasan nah para fikum nah pada pembahasan kali ini adalah permasalahan yang ke-11 dan yang ke-12 yaitu bahwasannya nah mereka nah para fikum berhujahkan dengan kias yang fasid yang rusak kemudian mereka mengingkari kias yang as-sahih barakallahu fikum. adabun ahlu sunnah wal jamaah mereka menganggap kias itu adalah hujjah manakala kias tersebut adalah kias yang sahih dan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hak Allah Subhanahu wa taala tidak ada kias yang illah atau kias syabah tapi adanya adalah kias al awla. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. bi'idnillahi jalla wa ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.